على آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Setelah kita mengetahui pada kajian yang lalu atau dua kajian sebelumnya sifat sungai-sungai atau anhar al-jannah kemudian al-khiyam atau khaimah dan al-ghuraf yang Allah siapkan untuk hambanya yang muttaqin di al-jannah Berikutnya kita ingin mengetahui bagaimana makanan dan minuman ahli jannah dan bagaimana cara mereka makan dan minum diriwayatkan beberapa riwayat hadis yang menyebutkan tentang kondisi semua itu antara lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس bahwasanya ahlul jannah itu mereka makan dan mereka juga minum wala yamtakhifun mereka itu tidak mengeluarkan maaf saja ingus dari hidungnya karena flu ataupun yang semisalnya wala dan tidak pula mereka itu membuang hajat wala bulun tidak membuang hajat besar dan tidak pula hajat kecil suara uh, eh, jusya yakni apa sendawa yang keluar dari mereka itu aromanya bagikan misk. Ini kondisi mereka ketika mereka makan dan minum. Disebutkan tentang kondisi yang lainnya dari hadis yang diriwayatkan kalau tadi hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud Maka berikutnya hadis dari sahabat Abu Umama al bahli radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya secara mauquf sanadnya namun hadis yang semisal ini diposisikan oleh para ulama sebagai hadis yang marfu karena matan atau substansi materi isi dari hadis ini adalah sesuatu yang berita yang bersifat gaib tentang hari akhir, tentang jannah. Maka dapat dipastikan bahwa para sahabat tidak meriwayatkan seperti ini dari diri mereka melainkan semua itu mereka dengar dari Rasul. Mereka dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kadang seorang sahabat itu menyampaikan hadis dia sampaikan matannya. Matan dan substansi atau materi hadis yang difahami oleh para pendengar, para sahabat yang lainnya atau para tabi'in bahwa itu datang dari Rasul. Jika hal itu atau berita yang disampaikan adalah berita-berita tentang hal yang gaib, semisal hadis ini, dari sahabat Abu Mama radhiyallahu anhu berkata, "Innar rajula min ahli jannah la yashtahi syaraba min syarabil jannati fayaji'ul ibriq fayaqa'u fi yadihi fayashrabu thumma ya'udu ila makani Seorang penduduk jannah itu ketika dia menginginkan minuman yang ingin dia minum dia teguk maka di waktu itu juga datang menuju kepadanya sebuah e, teko yang berisi minuman yang dia inginkan. Langsung datang di genggaman tangannya, kemudian dia meminumnya. Ketika sudah selesai maka teko itu tadi kembali ke tempat semula. Nah, Datang seorang Yahudi bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengklari berita yang didengarnya bahwasanya Rasulullah menyatakan bahwa al jannah itu makan dan minum. Dia bertanya dengan menyatakan ya Abul Qasim, tazulmu anna ahlal jannah kuluna wa yashrabu. Kamu berkeyakinan berakidah bahwasanya penduduk jannah itu makan dan minum? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, benar." Walladhi nafsu Muhammadin biyadih demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Inna ahadahum la yuqqa quwwata mi'at rajul fil akli syurbi wal jima'. Sungguh seorang di antara kalian ketika berada di jannah diberikan oleh Allah kekuatan seratus pria dalam hal makan, minum dan jima'. Hadis ini diriwayatkan uh, oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i kemudian Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih begitu juga Ibnu Hibban dan Al-Hakim Kemudian sang Yahudi tadi atau si Yahudi tadi melanjutkan pertanyaannya keheranan. Kalau fa'inal innal ya'kul wa yashrab takunulahul haja. Walaysa fil jannati Sesungguhnya seorang yang makan dan minum, dia pasti akan butuh untuk membuang hajatnya. Sementara di jannah itu tidak ada kotoran. Bagaimana ini? Apa mungkin? Menurut logika, semua itu tidak mungkin. Menurut ilmu medis, semua itu harus ada jalan keluarnya di mana dan dikeluarkan kemana itu semua sisa-sisa makanan yang tidak terolah, sisa-sisa minuman yang tidak terpakai dan tidak tercerna. Maka Rasulullah menjawab, "Takunu hajatu ahadihim rashhan yafidu fi juludihim karashil miski fayadmuru batnuhu." Ketahuilah bahwasanya kotoran mereka itu hajat mereka tadi berubah menjadi keringat yang keluar di kulit mereka bagaikan aliran mist yang wangi dan dengan itu perut dia perut mukmin di jannah itu kembali normal ya, ramping ya. ya subhanallah inilah berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam keringat yang keluar bukan keringat yang mengeluarkan bau yang tidak enak yang membuat kita gerah. Tidak, melainkan semua itu bagikan misi yang keluar dari tubuhnya sehingga dia tidak butuh lagi pewangi yang akan mewangikan tubuhnya. Tidak butuh lagi sesuatu yang membersihkan keringat sebagaimana ketika dia di dunia Kemudian diriwayatkan dalam hadis lain dari sahabat Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun Inna Allah la yanfa'una bil a'rabi wa masailihim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kami dengan keberadaan orang-orang Badui Arab dan berbagai pertanyaan mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebiasaan sahabat enggan untuk banyak bertanya. Tetapi ketika datang Arab, orang-orang Badui yang memang kebiasaan mereka itu e, bertanya tanpa ada penghalang, tanpa ada sesuatu yang membuat mereka sungkan, tetapi kebiasaan mereka demikian, fitrah mereka demikian, datang kepada Rasulullah seorang Arabi bertanya akbala Arabiun yauman datang seorang Arabi di suatu hari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala kemudian dia berkata ya Rasulullah dzakarallahu fil jannati syajaratan mu'dhiyah wa ma kuntu ara anna fil jannati syajaratan tu'dhi sahibaha wahai Rasul Allah Subhanahu wa taala memberitakan menyebutkan bahwasanya di jannah itu ada sebuah pohon yang dia itu mengganggu keberadaan pohon itu memberikan gangguan. Wa ma kuntu ara anna fil jannah shajaratan tu'dhi sahibah. Saya tidak berkeyakinan bahwasanya di jannah itu ada sebuah pohon yang mengganggu, menyakiti uh, pemiliknya atau orang yang berada di dekatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bertanya keheranan, "Wa ma hiya?" Apa itu yang kau maksud? Qala as-sidr, yaitu pohon as-sidr. Badui ini mengkiaskan sidr yang ada di daerah dia. Sidr itu salah satu pohon yang dipenuhi dengan duri, yang e, dipenuhi dengan duri penuh sekali di ranting-rantingnya, di bawah pohon itu berjatuhan duri-durinya sehingga sulit seorang untuk berteduh di bawah pohon sidr. Itu adalah sidr dunia. Nah, si badu ini mengkiaskan bahwa sidir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sama dengan yang di dunia ini. Maka Rasulullah bertanya, "Apa pohon tersebut yang kau maksud?" As-sidr. Fa'inna lahu syaukan mu'diyan. Sesungguhnya dia memiliki uh, duri yang sangat mengganggu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyatakan, "Alaisallahu yaqul?" Bukankah Allah menyatakan fi sidrin mahbud? Fi sidrin makhdudin. Ini adalah salah satu tafsir dan penjelasan Rasul terhadap ayat ini. Apa itu sidrin? Sidrin ma'ruf, yakni pohon sidr. Tetapi Allah lanjutkan bahwa sidr yang ada di jannah itu makhbudin. Apa makna makhbud? Qala khabadallahu syaukahu faja'ala makana kulli syaukatin thamara fa innaha latunbitu thamaran. Naam, تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر Makna makhdud yaitu pohon sidr yang sudah dibersihkan dan dipangkas duri-durinya sehingga tidak tersisa lagi duri pada pohon sidr yang ada di jannah. Dan sebagai gantinya Allah letakkan ganti setiap duri tadi adanya buah-buah yang masing-masing buah itu mengeluarkan uh, warna mengeluarkan uh, warna yang berbeda dengan yang lainnya. Buah sebagai ganti duri yang ini berbeda dengan warna yang lainnya. Disebutkan 72 warna yang ada. Begitu juga 72 rasa yang berbeda. Tidak ada satu warna yang sama dengan warna yang lainnya. Satu pohon sidr yang tadinya di dunia itu penuh dengan duri, di akhirat dipenuhi dengan buah. Masing-masing buah memiliki warna tersendiri, tidak sama dengan buah yang berikutnya. Dan masing-masing buah memiliki rasa tersendiri yang tidak sama dengan rasa buah yang sebelahnya dalam satu pohon disebutkan bilangan warnanya itu 72 dan bilangan rasanya pun demikian. Inilah makanan-makanan ahlul jannah yang mereka dapatkan mereka raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa minuman dan makanan yang dinikmati oleh penduduk jannah dibawa dan dihidangkan oleh anak-anak kecil wildan wildanun mukhalladun. Anak-anak kecil yang mereka diciptakan kekal abadi selama-lamanya di jannah. Tugas mereka adalah melayani ahlul jannah. Tugas mereka adalah melayani ahlul jannah. Disebutkan tentang al-wildan al-mukhalladun ini dalam beberapa ayat atau sebelum saya menyebutkan tentang sifat al-wildan juga kondisi buah-buahan yang ada di jannah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila dan berbagai buah yang tumbuh di jannah itu didekatkan kepada penghuni jannah didekatkan kepada mereka dan diriwayatkan dalam hadis bahwa ahlul jannah itu bisa memakan buah itu dan memetiknya dalam kondisi bagaimanapun. Dalam kondisi berdiri, ketika dia duduk di atas dipan-dipan yang mereka berada di atasnya, ataupun mereka sambil berbaring di atas dipan tersebut, bisa dan mampu memetik buah-buah jannah tanpa mendapatkan sedikit pun kesulitan. Tentunya ini semua mengingatkan kita betapa berbagai kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang mendatangkan kesusahan di satu sisi. Kita harus susah payah mendapatkannya. Di samping itu, kita pun sulit juga dan susah memilih mana yang baik, mana yang bersih, mana yang menyehatkan. Kita menyangka suatu makanan, suatu buah, dia cocok untuk kita makan, ternyata kondisi tubuh kita tidak sesuai dan tidak diizinkan untuk memakannya. Begitu juga di masa kita hidup ini, betapa sulitnya kita mencari buah yang baik, buah yang menyehatkan karena mayoritasnya telah mendapat intervensi dari manusia dengan berbagai uh, tindakan yang dilakukan terhadap berbagai tanaman yang justru merusak kesehatan makanan tersebut, merusak nilai-nilai gizi yang ada padanya dan akhirnya ketika dikonsumsi malah mendatangkan berbagai penyakit. Nah, banyak berita beredar dan telah terjadi berbagai efek negatif yang muncul dari makanan-makanan yang ada di dunia ini. Itu pun kita terpaksa mendapatkannya dengan e, menguras tenaga, susah mendapatkannya kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang al-wildan al-mukhalladun di dalam surat Al-Waqi'ah Ayat yang ke-17 Yakufu alaihim wildanu mukhalladun Berkeliling di sekitar mereka Berjalan di sekitar mereka Dalam menjamu ahlul jannah Wildanun anak-anak kecil Mukhalladun yang kekal abadi Biakwabin wa abariq mereka membawa gelas-gelas, membawa tiku-tiku, wakasin ka'sin dan cangkir-cangkir yang uh, berisi khamr yang lezat. Khamr jannah Allah sebutkan juga di surat yang sama pada ayat yang ke-19 la yusadda'una anha wa la yunzafun mereka yang meminumnya, mengkonsumsi khamar-khamar jannah ini tidak merasakan pusing atau sakit kepala dikarenakannya. Dikarenakan minum khamar tersebut. Beda dengan khamar dunia, dia harus merasakan pening. Wala yunzafun dan tidak pula mereka mabuk, kehilangan akal. Namun mereka dalam kondisi sempurna, dalam kondisi menikmati khamar-khamar jannah tadi, sehat tubuh mereka, tidak hilang akal mereka. Keluar dari lisan mereka tasbih, tahmid, tadbir, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan khamr dunia. Ketika seorang mengkonsumsinya, yang muncul adalah kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang berisi caci makian, kata-kata maksiat, kata-kata yang mengundang kemaksiatan berikutnya. Dan melahirkan kemaksiatan yang jauh lebih besar, pembunuhan dan yang semisalnya. Di antara makanan ahlul jannah adalah daging burung. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, "Walahmi tayrin mimma yashtahun." Daging burung kapan mereka mau dengan jenis burung apa yang dia maukan semua itu datang. Dengan bentuk apa? Apakah dalam bentuk dipanggang ataukah telah dimasak dengan masakan yang dia maukan? Seluruhnya apa yang dia inginkan datang tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Beberapa ayat Al-Quran yang memberitakan tentang makanan dan minuman ahli jannah antara lain Allah sebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-17 18 19 Allah menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa na'im Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan ditempatkan di jannah kebun-kebun jannah wa dalam keadaan mereka penuh dengan kenikmatan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut fakihina bima atahum rabbuhum mereka menikmati dengan penuh kesenangan segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka kemudian pada ayat yang ke-19 kulu washrabu hani'an bima di samping mereka itu menikmati lezatnya minuman khamr, laban, air yang segar dan berbagai minuman jus-jus, buah-buahan yang lainnya di saat yang sama dikatakan kepada mereka kulu washrabu hani'an disambut dengan kata-kata yang mulia yang baik silakan kalian makan dan minum hani'an dengan penuh ketenangan dan kegembiraan Kemudian di jannah itu tidak pernah didengar kata-kata kecuali ucapan salam. Tidak pernah didengar di jannah kata-kata kecuali kata-kata yang indah yang ketika didengar oleh telinga dan pendengaran ini menimbulkan kesenangan di kolbu, kesejahteraan pada kolbu yang mendengarkannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم Di jannah itu tidak ada kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Dan tidak pula kata-kata yang mengandung dosa. Kata-kata yang mengandung e, makna menyakitkan orang yang mendengarkannya. Ini yang juga Allah tegaskan di dalam surat An-Naba Ketika Allah menyatakan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Mereka ahli jannah tidak pernah mendengar di sana sekalipun sedikit pun lagwan kata-kata yang sia-sia wala kidzaba kata-kata dosa baik itu dalam bentuk dusta atau istihza mengolok-ngolok atau merasani ghibah dan yang semisalnya semua itu tidak pernah didengar, tidak pernah ada di jannah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an illa qilan salaman salaman. Yang ada yang mereka ucapkan itu adalah ucapan salam wa salam. Ucapan kesejahteraan, ucapan menanyakan bagaimana keadaan Anda, bagaimana kesehatan kamu, bagaimana keluarga kamu, Ucapan-ucapan yang indah. Semua itu yang ada di jannah. Selama-lamanya kekal abadi. Dan disebutkan dalam hadis bahkan di dalam Al-Quran uh, di dalam surat Maha Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa ahlu jannah ketika mereka mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang disediakan di dalam mereka itu mengkonsumsinya dikarenakan rasa haus, dahaga, atau dikarenakan rasa lapar. Ahlul jannah tidak pernah merasakan lapar. Ahlul jannah tidak pernah merasakan haus dan dahaga. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayatnya ketika menyampaikan kepada Adam alaihissalam kepada Adam alaihissalam dan ini tentunya berlaku untuk seluruh duriahnya yang mukminin yang akan menempati jannah Allah Subhanahu wa taala yang Adam dahulu berada di sana, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat yang ke-118 dan ayat yang ke-119 Allah Subhanahu wa taala menyatakan Kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang ayat tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ara Wa annaka la Tazma'un fiha wa la tadha Ay tusibuka syams biharriha lahu Istimraru ta'ami wa فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب yakni kata Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau di jannah sebenarnya tidak akan pernah merasakan lapar dan tidak pernah engkau akan kehilangan pakaian. Tidak pernah pakaian maupun juga akan menjadi usang. Dan jika tidak pula engkau akan merasakan dahaga. Disebutkan bahwa ahli Jannah ketika meminum minuman yang dia inginkan murni karena ingin menikmati. Murni karena ingin merasakan nikmatnya minuman tersebut. Tidak ada rasa haus dan dahaga. Dan ketika hendak memakan sebuah makanan juga demikian bukan dikarenakan lapar, murni karena ingin merasakan nikmatnya, lezatnya makanan tersebut. Demikian makanan yang berikutnya, minuman yang berikutnya, setiap berganti minuman, semuanya dikarenakan keinginan untuk merasakan nikmatnya makanan dan minuman. Berbeda dengan kita di dunia. Berbeda dengan kita di dunia ini. Makanan dan minuman yang ada di jannah dikonsumsi dikarenakan murni untuk kelegatannya. Dan mereka tidak pernah merasakan bosan sedikitpun dari makanan dan minuman tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Insan, di dalam surat Al-Insan ayat yang ke Allah kembali memberitakan kepada kita tentang sifat-sifat para pelayan-pelayan jannah yaitu para wildan mukhalladun yang disebutkan pada ayat yang tadi sebelumnya mereka berkeliling untuk memberikan khidmah pelayanan kepada penghuni jannah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yaqufu alaihim wildanun mukhalladun wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Jika kalian melihat kepada pelayan-pelayan jannah itu, anak-anak kecil, anak-anak muda yang mereka berjalan dari sana kemari yang jumlahnya sangat banyak sekali mereka semuanya jika dipandang dan dilihat bagai bagaikan lu'lu, bagaikan intan berlian mansura yang bertebaran. Karena keindahan anak-anak yang putih, bersih, indah. Nah, tampan itulah pelayan-pelayan surga dengan penuh senyum siap melayani semua permintaan yang diminta oleh penghuni jannah tadi. Setiap satu orang memiliki banyak sekali wildanul mukhalladun. Pelayan-pelayan dan khadam yang akan melayani dia yang Allah gambarkan bagaikan lu'lu'an manthura, bagaikan intan yang berkemilauan, cahaya yang bertebaran di tempat tinggal sang penghuni jannah. Di satu huruf, di satu hurfa atau khaimah tersedia ribuan anak kecil tadi yang mereka berkeliling dari tempat ke tempat, dari posisi ke posisi melayani terus permintaan ahli jannah dan keluarganya. Fidil rahimani Tentunya semua kenikmatan yang sebagiannya telah disebutkan tadi adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Tidak bisa meraihnya kecuali orang-orang yang Allah sebutkan dengan sifat-sifat as-sabirin. Disebutkan sebagai sifat-sifat orang-orang as-sabiqun. As-sabiqun, orang-orang yang mereka itu selalu berlomba-lomba, bertanafus satu dengan yang lainnya dalam amal kebaikan. Tidaklah dia melihat kawannya berbuat amal baik kecuali dia ingin untuk melakukannya bahkan ingin lebih dari saudaranya. Melihat saudaranya melakukan sebuah ibadah tertentu, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu tilawatul Quran, entah itu dakwah, entah itu talabul ilmi dan yang lainnya, dia selalu berupaya, saya harus bisa dan saya harus berlomba. Saya harus menyaingi dia dalam kebaikan ini. Fastabikul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun kata Allah. Dan untuk kenikmatan yang seperti itulah hendaknya kalian saling berlomba. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentunya semua itu tidak mungkin kita raih ketika kita di dunia ini tidak mampu mengendalikan segala hawa nafsu kita untuk kemudian kita bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan yang beragam ini, ketaatan yang banyak jenisnya ini, dari satu waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, membutuhkan dari kita kesabaran yang luar biasa. Sekarang kita melakukan sholat asar, kita duduk setelah itu berzikir. Tidak lama setelah itu kita akan melakukan sholat yang berikutnya. Kemudian kita berpindah kepada amalan yang lainnya tolabul ilmi, duduk di masjid, mendengarkan ilmu. Ini membutuhkan kesabaran. Begitu juga selanjutnya, mungkin besok kita akan juga melakukan tolabul ilmi. Kita kembali melakukan sholat. Besok kita melakukan puasa. Selanjutnya kita masih akan melakukan puasa. Kita berzikir, maka nanti malam kita pun berzikir. Besok kita akan berzikir lagi. Hari ini kita meninggalkan kemaksiatan tertentu, kita menjauhinya, meninggalkannya dengan penuh kesabaran menahan diri. Maka nanti malam pun demikian. Kita dituntut untuk bersabar, bertahan di atas upaya yang mulia tadi, meninggalkan kemaksiatan. Besok pun demikian. Kita dituntut untuk mengulangi lagi kesabaran tersebut dalam meninggalkan kemaksiatan. Besok ada godaan lagi, syaitan datang lagi menemui kita, hawa nafsu merayu kita lagi, dan seterusnya semua itu akan diraih oleh orang-orang yang sabar, as-sabirun, orang-orang yang menahan diri ketika hidup di dunia ini untuk tidak selalu mengikuti bisikan syaitan dan tidak selalu menuruti kemauan hawa nafsunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu sejarah tentunya. Orang-orang besar telah berlalu. Orang-orang yang telah bersabar, orang-orang yang menahan dirinya untuk berada di atas ketaatan. Kita mendengar bagaimana sejarah para ulama kita menahan diri di siang hari untuk tetap mencatat ilmu, merapikannya, menghafalnya, menyampaikannya di malam hari pun demikian, kembali menulis, kembali menghafal, kembali membaca. Di siang hari dia berzikir kepada Allah. Di waktu pagi, di waktu duha, di waktu zuhur, di waktu asar kembali dia berzikir dengan berbagai macam bentuk zikir di waktu maghrib dan ketika hendak tidur di malam hari juga demikian di siang hari atau di pagi hari dia melakukan sholat mulai dari sholat wajib fardu sholat sunnah kemudian sholat duha sholat sunnatul wudhu berlanjut dengan sholat-sholat sunnah ratibah semuanya dia tahan dia lakukan dengan penuh kesabaran itu semua bukan tanpa ada halangan ada halangan kadang-kadang syaitan membisikkan Bukankah kamu punya keperluan ini? Bukankah kamu punya kepentingan ini dan itu? Tinggalkan sejenak. Bukankah ini hanya sekadar sholat sunnah? Bukankah ini hanya sekadar sholat nafilah? Lakukan ini. Pergi ke sana. Pergi ke situ. Tinggalkan ini. Tinggalkan itu. Semua itu dengan tantangan. Yang mereka harus lalui dan harus mereka lawan. Begitu juga di malam hari. Mereka melakukan qiyamul lain. Bukan juga tanpa tantangan Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka lakukan itu hari demi hari, waktu demi waktu. Semakin bertambah umur mereka, terus semakin banyak amalan yang mereka lakukan. Hingga akhirnya mereka meninggal dunia dan bergantilah generasi berikutnya, generasi yang berikutnya dan kita pun adalah salah satu generasi dari generasi-generasi yang berada dan berjalan di muka bumi ini. Setelah itu akan berakhir, setelah itu akan selesai Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbagai kenikmatan jannah yang sekelumit tadi kita sebutkan kembali menuntut kita untuk banyak-banyak mengetahui amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada jannah. Amalan tertinggi yang bisa mengantarkan kita kepada jannah adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah, dalam hal asma wa sifat. Beriman dengan segala perkara keimanan yang diwajibkan oleh Allah untuk kita yakini. Terkait dengan Al-Quran, terkait dengan yaumil akhir, terkait dengan yaumil Kiamat, terkait dengan adab kubur dan nikmatnya, terkait dengan berbagai berita gaib. Semuanya itu bagian daripada keimanan yang barang siapa Berusaha beriman sesuai dengan yang Allah inginkan merupakan amalan besar yang akan memasukkan dia kepada jannah Allah. Di antara amalan yang dapat memasukkan kita kepada jannah dan mengangkat derajat kita di sisi Allah dan derajat-derajat jannah nanti adalah semangat ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk selalu mengikuti meneladani jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam hal iman, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah. Di sekitar kita banyak hal yang mengganggu. Antum bisa merasakan sehari ini saja. Ketika antum berada di masjid ini, mendengarkan ayat-ayat dan hadis, antum merasakan bahwa iman itu naik, antum merasakan bahwa takwa itu mengalami penambahan. Memiliki semangat baru. Ingat kepada dosa. Seolah-olah terbuka, terpampang di hadapan kita file-file dosa. Yang kemudian kita beristighfar. Namun ketika kita keluar dari masjid ini, kita berada di jalan, kita bersama keluarga, kembali iman itu menurun, melemah, berkurang. Semangat ibadah juga demikian menurun, melemah, berkurang. Maka dari itu, betapa pentingnya untuk kita meminta kepada Allah istiqamah, meminta kepada Allah kesabaran untuk tetap berada di atas kebenaran ini dan satu dengan yang lainnya di antara kita saling mengingatkan, saling mengasihi, saling menyayangi. At-tawasi bil haq, tawasi bis sabr wajib untuk dilakukan di antara kita karena betapa besarnya gangguan yang akan kita lalui. Belum kita beristighfar terhadap dosa-dosa yang lalu. Telah menunggu di hadapan kita bisikan-bisikan syaitan, ajakan-ajakan hawa nafsu untuk kita lupa terhadap jannah. Kita yakin di saat kita menyebutkan jannah kita ingat. Kita merasakan iman itu bertambah. Namun ketika kita keluar melihat gemerlapnya dunia yang sedikit ini, kenikmatan dunia yang fana, kita lupa kembali. Semangat ibadah kita menurun. Tawakal kita kepada Allah berkurang. Seolah-olah kalau kita tidak meraih dunia itu, tidak meraih ini dan itu dari apa yang kita targetkan, kita akan hidup sengsara. Kita lupa akhirat. Kita lupa jannah yang sebagian nikmatnya telah kita dengarkan bersama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang sifat-sifat al-jannah adalah tentang sifat-sifat nisa ahli jannah. Wanita-wanita surga. Beberapa sifat itu disebutkan di dalam Al-Quran dan sebagiannya disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata walau ittala'at imra'atun min nisa'i ahli jannah ila al-ardi lamala'at ma bainahuma rihan ولا أضاءت ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها Sebelum itu berbagai fata morgana tentang wanita di dunia ini terus menggoda terkhusus kaum pria. Lebih-lebih di zaman kita hidup ini, zaman yang penuh dengan reklame kemungkaran yang mengajak wanita-wanita muslimah terkhusus untuk keluar meninggalkan syariat Allah. Tidak peduli terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi wanita-wanita yang tidak takut kepada Allah. Di dalam menjaga batas-batas yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menjaganya. Maka dari itu betapa pentingnya kita mengenal sifat-sifat dan kelebihan wanita-wanita jannah yang akan hidup bersama kita dengan izin Allah. Semoga demikian di akhirat nanti dengan kehidupan yang kekal. Agar meringankan kita di dalam menghadapi berbagai fitnah yang ada, meringankan beban keimanan kita yang selalu digoda oleh syaitan dengan banyak membaca, mempelajari berbagai keterangan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun yang datang dari rasulnya tentang kenikmatan jannah termasuk tentang wanita-wanita jannah membuat kita melihat bahwa wanita dunia itu sangat hina membuat kita melihat dan berkeyakinan bahwa wanita dunia itu kotor dan akan menjurumuskan kita kepada kehancuran. Dalam hadis yang baru saja kita dengarkan bersama Rasulullah menyatakan kalau seandainya wanita seorang wanita dari wanita-wanita jannah itu muncul ke muka bumi ini maka sungguh akan memenuhi bumi ini dengan aroma wangi yang keluar dari mereka. Kalau seandainya wanita, satu wanita jannah itu melongok ke muka bumi ini, maka akan memenuhi bumi ini dengan aroma wangi yang keluar dari pakaian dan tubuh mereka. Antum bisa bayangkan itu sejenak untuk untuk melihat betapa hinanya wanita dunia. Mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa berdandan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Ya Alhamdulillah kalau itu untuk para suami mereka. Namun musibahnya Ternyata itu mereka gunakan di luar jalan yang diridhai oleh Allah, mengikuti jejak syaitan yang justru menghinakan mereka dan menghancurkan martabat mereka sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wala abaat ma bayinahuma dan tubuh mereka itu jika muncul dari langit bumi ini akan menjadikan bumi ini terang benderang terang benderang. Bagaimana bentuknya? Allah saja yang tahu, tetapi Allah menggambarkan betapa mereka itu wanita-wanita yang bersih, putih, bercahaya, berkilau. Kemudian Rasulullah melanjutkan wala nasifuha ala ra'siha dan kain yang dipakai diletakkan di kepalanya khairun minad dunya wa ma Jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Antum coba bayangkan sejenak dunia dan seluruh isinya. Antum untuk bisa memiliki sebidang tanah 200 meter, 300 meter persegi, kesulitan antum. Harus bekerja. Apalagi antum hendak membangun sebuah rumah seluas 300 meter persegi atau 200 meter persegi. Antum harus pontang-panting bekerja. Apalagi antum ingin menginginkan bangunan yang kokoh, yang kuat, indah, menarik dengan penuh hiasan. Keramiknya dengan yang termahal, Temboknya juga dibangun dengan yang termahal. Kusen-kusen kayu yang dipakainya itu adalah kayu termahal. Atapnya juga demikian. Kunci dan yang semisalnya jenis-jenis yang termahal. Maka akan menuntut antum untuk bekerja siang dan malam. Dan menyulitkan antum untuk mendapatkan rizki yang halal. Dan menuntut antum untuk meninggalkan banyak kewajiban yang Allah wajibkan dan menyeret antum jatuh kepada banyak hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dusta, entah itu khianat, entah itu jatuh pada riba atau bentuk transaksi jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita bisa meraih itu semua, itu pun belum tentu kita mendapatkannya. Kadang-kadang kita harus bermusuhan dengan saudara kita kita berpisah dengan teman kita. Kita memutuskan tali silaturahmi untuk meraih dan mengejar berbagai nilai duniawi tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan menyiapkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar dan sebenarnya jauh lebih ringan upaya yang akan kita lakukan dibandingkan upaya dan jerih payah ahli dunia ketika mengejar dunia. Coba antum lihat. <coughs> Mana yang lebih berat? Duduk menuntut ilmu di masjid. Belajar, menghafal, menulis, memurajaah, menyampaikan dan mengajarkannya. Dibandingkan seorang yang bekerja di pagi hari berangkat dia. Dia memikirkan berapa banyak pegawai dia. Berapa banyak pegawai dia yang malas. Berapa banyak pegawai dia yang khianat. Berapa kegagalan yang akan dia raih ketika begini dan begitu. Dia hitung. Dia lelah. Dia capek sakit badannya. Beberapa organ tubuhnya terganggu. Tidurnya juga terganggu. Belum lagi kerugian-kerugian yang lainnya. Bandingkan betapa jauh lebih ringan dengan dibandingkan dengan amalan duduk di masjid, sholat di rumah, melakukan sholat duha, sholat sunnah. Nah, dan yang semisalnya dari berbagai ibadah, Iyamul lain juga demikian. Tidur di awal malam, bangun di akhir malam. Berbeda dengan ahlu dunia. Di, di awal malam dia begadang. Di akhir malam dia tidur. Itu semua akan merugikan fisik dia. Ketika seorang memiliki kebiasaan tidur terlambat, itu ahlu dunia hanya sekedar untuk menikmati kenikmatan dunia yang fana. Apa yang dia nikmati? Berbincang jagongan dengan temannya. Hanya sekedar untuk menikmati berbincang tawaria dia rela untuk mengorbankan fisiknya sementara ahlul akhirah di awal malam dia istirahat waktu istirahat yang terbaik yang juga dibenarkan oleh orang-orang yang mengenal dan mengerti tentang medis di akhir malam dia bangun dengan penuh kesegaran mana yang lebih ringan pekerjaan ahlul akhirah dibandingkan dengan pekerjaan dan jerih payah ahli dunia. Barakallahu fikum. Dalam keadaan kolbunya tenang. Kolbunya penuh dengan kegembiraan. Antum mengira ahli dunia yang dia kesana kemari mengendarai mobil yang mewah. Tinggal di rumah dan dia memiliki lebih dari satu atau dua rumah. Rumah yang indah, penuh dengan marmer. Tempat-tempat tidur yang indah, orden yang indah, Spray-spray tempat tidur yang mahal. Pakaian yang dia pakai mahal. Antum kira mereka senang? Antum kira kolbunya mereka berada di atas kesenangan? Lah, Mereka capek, lelah, pusing. Nah, sementara Allah sudah menyatakan bahwa ahlul ibadah, orang-orang yang sibuk dengan ibadah dengan berbagai bentuknya, yang sebagiannya kita sebutkan tadi, kolbunya itu senang, tenang, mutmain, penuh dengan tumak nina dan balasannya jauh lebih besar. Apa yang dia akan dia raih di sisi Allah dengan amalan yang seperti itu tadi jauh lebih besar yang sebagian kenikmatnya telah kita dengarkan bersama. Maka dari itu bersabarlah sejenak di dunia ini. Bersabarlah. Tentu berbeda seorang yang melakukan ibadah seharian penuh dia beribadah, berzikir, menghafal, mencatat dan mendengar ilmu, merapikannya, menyampaikannya, berpuasa, beristighfar, bertasbih, bertahmid, aman ma'ruf nahi mungkar. Berbeda tentunya kondisi dia, kondisi kolbunya dibandingkan orang-orang yang sibuk di pasar, sibuk di tempat-tempat kerja. Berbeda, dia harus bersaingan dengan saudaranya dengan karena dunia. Coba antum lihat orang-orang yang sibuk dalam berbagai bidang di dunia ini, dalam bidang politik misalnya, harus sikut menyikut, harus berdusta, harus berkhianat. Dia sakit, ujung-ujungnya dia harus menderita. Apa yang dia rasakan? Kenikmatan apa yang dia raih? Dengan biaya yang dia keluarkan begitu besarnya. Sementara akhirat yang tadi kita dengarkan bersama, bangun-bangunan yang terbuat dari emas, dari perak, dari intan, dari berlian, sungai-sungai yang mengalir, yang lezat rasanya, indah dipandang, berbagai makanan yang lezat, dan segala kenikmatan itu hanya diraih dengan amalan-amalan seperti ini. Sampai-sampai sebagian ulama salaf dinukilkan dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah bahwa beliau menyatakan lau alima al-muluk ma nahnu alaihi minan ni'am la jaladuna bisyuf. Kalau seandainya para raja-raja itu tadi, para gubernur, para pemimpin tahu dan bisa merasakan kenikmatan yang sedang kita berada padanya, kenikmatan hadis, ilmu, mencari hadis, menerima hadis, datang duduk di majlis ulama, melakukan ibadah, menyampaikan ilmu kepada semua yang mendengarkannya, kalau mereka tahu kenikmatan ini, niscaya mereka akan cambuk punggung-punggung kita dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan pukul-pukul punggung kita ini dengan pedang-pedang mereka. Karena hasad ingin merebut kenikmatan yang ada pada kita. Alhamdulillah, mereka tidak bisa merasakan ini. Mereka terpesona dengan gemerlapnya dunia. Sehingga itulah yang mereka rebut. Itu yang mereka cari. Itu yang mereka kejar. Itu ambisi mereka, itu target mereka. Maka dari itu, ulama dahulu merasakan nikmatnya ketika mereka beribadah. Beribadah tidak capek. Beda dengan pihak-pihak yang telah banyak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia menggambarkan yang mulai itu capek, lelah. Dia menggambarkan berangkat ke masjid itu mengurangi waktu, menghilangkan beberapa kesempatan dia. Dia merasakan bahwa berzikir itu melelahkan. Sementara ahli zikir dia berlezat-lezat ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia berlezat-lezat ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dia berlezat-lezat dengan itu semua. Kalbunya tenang, merasakan tumak nina. Sementara ahli dunia tidak pernah merasakan nikmat itu kecuali fata morgana. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentang sifat-sifat nisa al-jannah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa ayat diantaranya di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-35 hingga 38 Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba Ayat ke-35 hingga 38 Berkata Syekh Sa'di rahimahullah pada ayat inna ansha'nahunna insha'a setelah disebutkan sebelumnya wa kurusim marfu'ah bahwa mereka berada pada tempat tidur-tempat tidur yang tinggi. Kemudian Allah menyebutkan tentang wanita jannah. Sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka wanita-wanita jannah itu. Allah jadikan mereka ketika di jannah itu dengan bentuk ciptaan yang indah. Kata Syekh, "Inna ansha'na nisa'ahil ahlil jannah nas'atan ghairan nas'ah." التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل al fana bahwasanya Allah menciptakan atau membangkitkan kembali wanita-wanita yang dahulu di dunia dihidupkan di jannah berbeda bentuk kondisi dan keadaannya dibandingkan kondisi dan bentuk ketika mereka di dunia bentuk yang sempurna yang tidak pernah fana. Ini makna inna ansya'nahunna insya'a. Jadi wanita-wanita dunia. Tadi ada pertanyaan yang sampai kepada saya, kenapa kebanyakan hadis dan ayat itu berbicara tentang tentang pria sementara kami kaum wanita tidak disebut-sebut? Ingatlah, sadari wahai kaum wanita, jika kalian hidup di dunia ini dengan selalu menjaga amal soleh, Selalu bertakwa kepada Allah, beriman dengan sebenar-benar iman. Kalian menjaga batas-batas agama Allah yang Allah letakkan untuk kalian, sungguh kalian akan mendapatkan segala kenikmatan yang Allah siapkan di jannah nanti sama dengan yang didapatkan oleh kaum pria, sama dengan yang didapatkan oleh Bani Adam, maka bani Adam ini kaum wanita pun akan mendapatkannya. Sesuai dengan tingkat keimanan, kalian, sesuai dengan tingkat takwa kalian, sesuai dengan tingkat ikhlas dan kesungguhan kalian di dalam menjalankan syariat ini, maka kalian pun akan mendapatkan berbagai kenikmatan itu. Allah itu tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Bahkan sedikit amalan hambanya dibalas dengan berlipat-lipat kali. Sedikit ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, termasuk kaum wanita, akan dibalas berlipat-lipat kali yang tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah sekali sekalipun sedikit pun menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Kemudian dilanjutkan Fajalna faj'alnahunna abkara. Sigharuhunna wa kibaruhunna. Selalu Allah jadikan mereka abkar, perawan-perawan yang selalu kembali. Perawan kembali, lagi-lagi dia kembali perawan. Begitulah nisaul jannah. Berbeda dengan nisa dunia yang tanpa saya rinci, tanpa saya sebutkan rincian-rinciannya bahwa ketika kita ingat membaca dan mendengar ayat seperti ini, betapa wanita dunia itu hina, betapa wanita dunia itu uh, dinikmati hanya untuk sejenak, itu pun hanya sekadar untuk mempertahankan iman, itu pun hanya sebatas untuk kita menyelesaikan tugas di muka bumi ini Kemudian kita berpisah dengan mereka, berpisah dengan dunia ini untuk kita kembali ke panggilan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengannya, hidup di jannah Allah dengan wanita-wanita yang telah Allah siapkan sebagaimana sifatnya telah disebutkan sebagiannya. Qala uruban atraba. Kemudian Syekh menyebutkan wa umumu dzalika yashmulu al-hur al in wa nisa ahli dunya. وأن هذا الوصف وهو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال kata beliau kata Syekh Sa'di bahwa sifat-sifat ini tadi meliputi hurul ain dan meliputi pula wanita-wanita dunia. Kalian yang di dunia yang lemah wahai wanita yang banyak kekurangan kalau kalian mengalami haid, kalian mengalami nifas, kalian pernah sakit, dan yang semisalnya ketika kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dengan bentuk yang jauh jauh jauh lebih sempurna. Nah, dan sifat al-baqarah ini tadi, keperawanan tadi meliputi juga hul'in dan nisa'ud dunia yang Allah masukkan ke jannah. Nah, urudan atraba dan di antara sifat wanita jannah itu adalah uruban dan juga atsraba. Apa itu uruban? Kata Syekh rahimahullah, wal urub hiya al mar'a al mutahabbiba ila ba'liha bi husni lafdhiha wa husni hayhatiha wa dalaliha wa jamaliha wa mahabbatiha. Al urub adalah wanita yang selalu berusaha merayu suaminya dengan lafat-lafat yang indah yang keluar dari lisannya. Kata-kata yang indah keluar dari lisannya. Rayuan-rayuan yang benar-benar ikhlas. Rayuan-rayuan yang menarik. Beda dengan wanita dunia. Coba antum rasakan dan antum bedakan ini. Antum datang ke rumah, pulang menghadapi istri, sebentar mengeluh sakit, sakit kepalanya, Antum baru datang pulang bekerja, sakit giginya, sebentar mengalami diare, sebentar ini dan itu maaf-maaf saja. Ya. Antum lagi butuh kepada dia, ternyata dia flu. Ya. bisa antum nikmati. Antum datang ke rumah, ingin menikmati istri, dia sibuk dengan bayinya dan anaknya. Antum datang ke rumah, barakallahu fikum, ternyata mendapati si istri sedang menghadiri acara tertentu. Nah, itulah wanita dunia, beda dengan ahli wanita jannah. Mereka selalu berucap dengan ucapan yang indah, merayu suaminya dengan rayuan-rayuan yang indah. Ketika kita menyebutkan tentang kekurangan wanita-wanita dunia, kita pun menyadari bahwa kita sebagai pria di dunia ini penuh dengan kekurangan. Ya baik bentuk fisik kita, kekuatan fisik kita. Ya. Jangan kemudian kita pulang ke rumah menjatuhkan mental istri-istri kita. Ya. Bisa dibalik oleh istri-istri kita. Ya kamu juga sama. Nah, keringat kamu bau. Ya. Fisik kamu lemah. Nah, sebentar-sebentar sakit, pusing, flu. Nah, sama. Barakallahu fikum. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat wanita jannah dan hampir-hampir di Al-Qur'an tidak disebutkan tentang sifat-sifat secara detail tentang sifat-sifat pria jannah ya dikarenakan memang Allah sudah menyebutkan dalam ayatnya zuyyina lin hubbus syahawati minan nisa bahwa fitnah nisa itu jauh lebih besar dari fitnah pria Allah perhiasan. Allah jadikan wanita sebagai hiasan yang menggoda ketika di dunia ini. Oleh karena itu Allah sebutkan tentang sifat-sifat wanita jannah. Untuk meringankan beban kita di dunia ini. Agar kita tidak terseret kepada sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan. Wahusni hayatiha. Dan juga al-urub itu adalah wanita-wanita yang selalu tampil dengan penampilan yang menggoda dan dengan rasa cinta yang benar-benar murni dari kalbunya. Antum wanita eh, dunia yang menyatakan kepada antum saya cinta kamu mas, saya cinta kamu, kau saya sayang. Belum tentu itu. Kalau kau benar mungkin hanya berapa persen. Selebihnya aku cinta mobilmu, aku cinta rumahmu yang megah, ya. Aku cinta kedudukanmu karena aku sebagai istrimu. Aku juga menjadi terpandang. Aku menjadi dihormati oleh orang kesana kemari naik mobil. Ya, oh istrinya fulan, istrinya ini, istrinya itu. Ya. Kesayangan dan kecintaannya tidak murni. Berbeda dengan wanita jannah. Ketika mengucapkan rasa cintanya, benar-benar itu keluar dari kolbunya. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah itu makna al-urub, uruban. Kemudian beliau melanjutkan masih tentang makna al-urub. Fahiya allati in takallamat sabat al-uqul wa wad as-sami' anna kalamaha la yanqadi khususan 'inda ghina'ihinna bi tilka al-aswat ar-rakhima wan naghmat al mutribah Al-urub itu adalah wanita-wanita yang apabila mereka berbicara orang yang mendengarnya nggak ingin wanita ini berhenti dari pembicaraannya. Ingin terus dia berbicara. Ayo terus bicara. Ingin terus mendengar lagi, mendengar lagi. Coba untuk wanita dunia. Banyak bicara, wah sudahlah bu, dia mah Anak masih sibuk ini. Enggak ini mas ini anaknya ini itu aku mau pergi ke sana aku mau ini aku mau pergi ke mall aku mau itu ah sudahlah dia sumpah sampai akhirnya dia keluar rumah tidak jarang pria-pria itu para suami yang dia mencari hiburan mencari dengan teman-teman prianya duduk bersama bercerita sekarang majelas di rumahnya Abu Fulan sebentar bakar jagung di rumahnya Abu Fulan sebentar bakar singkong di rumahnya Pak Fulan ya karena kalau pulang ke rumah, ya demikian yang dia dapat. Oh, ini aku ini sakit, aku ini itu, aku. Akhirnya kamu sumpah juga. Sudahlah, kamu ah. Ngomong terus. Nah, itu wanita dunia. Walaupun bukan berarti boleh bagi antum nanti di rumah demikian kepada istri. Nah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli kata Rasulullah. Pria terbaik di antara kalian adalah pria yang terbaik muamalahnya kepada istri dan keluarganya. Dan aku adalah pria terbaik di dalam bermuamalah dengan para istri. Namun itulah gambaran wanita dunia. Ya. Barakallahu Beda dengan wanita-wanita jannah yang disebutkan oleh Syekh. Di antara makna al ketika mereka berbicara sebatas berbicara asyik didengar nikmat, ingin terus, jangan berhenti. Di dalam kalbunya menyatakan jangan berhenti bicara, kamu terus bicara. Dan apalagi kata beliau di saat mereka wanita-wanita jannah ini mendendangkan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian. Nah, antum coba istri antum suruh nyanyi di rumah. Suruh nyanyi di rumah suaranya fals, nggak bisa nyanyi. Walaupun dia penyanyi, tapi di akhirat nanti, subhanallah. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat hadis tentang dendangan nyanyian mereka. Bait-bait lagu yang mereka dendangkan di hadapan para suami. Betapa nikmatnya Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat-sifat wanita jannah adalah yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-70 kemudian 72 74 Kata Allah Subhanahu wa taala Fihinna khairatun hisan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كذا الله سبحانه وتعالى فيهن أي في الجنات كلها di dalam jannah dengan segala tingkatannya. Mulai dari tingkatan yang terbawah, yang berikutnya, lebih-lebih yang teratas. khairatun hisan. Terdapat padanya khairatun hisan. Siapa itu? Khairatun hisan. Ay khairatul akhlaqi hisanul awjuh. Fajama'na baina jamalil zahir wal batin. Wa husnil khalqi wal khuluq. Itu makna khairatun hisan. Yakni wanita-wanita yang baik akhlaknya dan indah cantik wajahnya dan uh, sehingga mereka itu kata Syekh adalah wanita-wanita yang mengumpulkan dua sifat sekaligus kecantikan zahir dan kecantikan batin keindahan fisiknya dan keindahan akhlaknya nah ini mereka خيرات حسان Kemudian hurum maksuratun fil qiyam. Siapa mereka khairatun hisan? Yaitu hur. Hurul ain. Maksuratun fil qiyam. Apa makna maksuratun fil qiyam? Ay mahbusat fi qiyamil lu'lu' qad yaitu mereka itu tertahan diam di kemah-kemah yang terbuat dari intan tidak pernah keluar mereka walaupun nanti akan disebutkan pengecualiannya tetapi mereka mayoritas waktunya di situ kapan suaminya datang mereka selalu siap menyambut dan melayani suaminya dengan segala bentuk sambutan dan layanan. Di dalam khiyam, kemah-kemah yang telah disebutkan terbuat dari lu'lu, intan permata yang indah. Tidak pernah keluar bagikan wanita dunia. Coba antum lihat. Pulang ke rumah, mana istri di posyandu. Antum pinginnya dibukakan pintu, disambut. Mana istri? Sedang kalau orang-orang awam apalagi, mana istri? Sedang ikut PKK. Sebentar ikut arisan. Sebentar kumpulan wanita ini dan itu. Antum datang ke rumah kosong. nggak ada yang menyambut. Ya. Ya subhanallah. Lebih lagi kalau wanita keumuman wanita kemana sedang menghadiri resepsi antum tengah temu di rumah Ya. Kadang-kadang antum menjaga bayi. Barakallahu fikum. Itu dunia. Apa yang mau dicari di dunia ini? Kalau ternyata kita tujuan dan target utamanya adalah dunia. Sudah mahal-mahal dia harus mempersiapkan pernikahan, Capek dia bekerja, mencari wanita yang terbaik menurutnya, yang tercantik yang dapat dia raih. Namun subhanallah, ketika dia dapat semua itu, fata morgana ternyata. Begitu juga si wanita, sama, biar adil. Membayangkan dilamar oleh suami yang masya Allah akhlaknya baik, ya. gagah badannya, tampan wajahnya, lembut kata-katanya. Ya. Dan berbagai kebaikan yang dia harapkan. Namun ternyata yang dia dapatkan suami yang melamarnya dan menikahinya, suami yang kasar lisannya. Tidak pernah didengar dari lisannya kecuali caci makian. Tidak pernah didengar dari lisannya kecuali keluh kesah. Tidak bersyukur kepada Allah. Para suami yang diharapkan adalah suami yang beribadah kepada Allah. Ternyata suami yang malas beribadah. Pulang begadang dengan temannya. Duduk bersama temannya ketika pulang dia tidur. Bukannya dia seorang yang duduk di rumah membaca Al-Quran. Rajin melakukan tilawah. Ketika di malam hari dia melakukan ibadah, duduk bersama istri, bercerita, tawaria bersama istri, membaca ilmu bersama istri, semua itu hanya khayalan akhirnya. Tidak terwujud. Suami yang sebentar-sebentar memukul, membentak, mencaci, mencela, malas, tidak pernah merawat fisiknya, badannya. Dia mengharapkan istri yang selalu merawat badannya, dia sendiri tidak merawat badannya. Ketika keluar berdandan, ketika di rumah dia carut marut. Ini suatu hal yang nggak baik. Begitu juga kepada wanita kita menasihatkan jangan selera kalian adalah pria dunia. Jangan selera kalian sebatas dunia ini. Semua itu fata morgana. Barakallahu fikum. Fata morgana itu ketika dilihat seolah-olah mengasyikkan dan mengenakan. Bagaimana kalau dia fata morgana saja tidak? Dilihat aja nggak enak suaminya. Didengar kata-katanya juga tidak enak. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu juga kepada kaum wanita, jadilah kalian wanita yang salihat, mukminat, talibat yang belajar ilmu, zakirat yang selalu berzikir, saimat yang berpuasa di siang hari, qaimat bil lain, melakukan qiyamul lain dan yang lainnya dari berbagai ibadah, berdakwah, dan seterusnya dari berbagai amalan yang akan meninggikan derajat kalian, kecantikan kalian, keindahan kalian, kebaikan fisik dan akhlak kalian di jannah nanti sangat ditentukan oleh tingkat kebaikan dan kesungguhan iman dan ibadah kalian di dunia. Sama juga dengan kaum pria. Demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa Sayyidah Nisa'il Jannah adalah Maryam bintu Imran. Yang Allah pilih dia di atas seluruh wanita alam ini. Yang Allah menyatakan Ibn Allah astafaki wa tahharaki astafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya engkau Allah telah memilihmu dan Allah telah mensucikan kamu wahai Maryam dan Allah memilih kamu sebagai wanita terbaik di atas seluruh wanita alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika di dunia imannya tertinggi, ibadahnya terbaik, keikhlasan dan kesungguhannya, maka dia menjadi sayyidah, pimpinan terbaik wanita jannah. Begitu juga Khadijah, Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anhumah maka Allah Subhanahu wa taala dan juga mengajak kalian wahai wanita untuk baik ketika di dunia. Syukuri ketika kalian mendapatkan suami yang baik, suami yang mengajak kalian kepada kebaikan. Jangan malah kalian menjadi sebab lemahnya iman para suami kalian. Sebentar-sebentar minta belikan baju yang bagus, sebentar-sebentar minta diajak ke mall, sebentar-sebentar ingin beli mobil, sebentar-sebentar beli perhiasan, sebentar-sebentar ini dan itu. Bersyukurlah kalian Allah mengajak kalian untuk bersedekah. Oleh karena itu Nabi saw. Alaihi Wasallam memerintahkan kalian untuk banyak-banyak bersedekah. Karena Rasulullah menyatakan ini raaitu aktsar ahlin nar an-nisa. Aku melihat terbanyak mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Wahai wanita, jangan kemudian kalian iri kepada kaum pria. Sungguh Allah tidak akan pernah sedikit pun menyanyiakan amalan kalian ketika kalian bersungguh-sungguh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat kemudian Syekh menyatakan wala yanfi dzalika khurujuhunna fil basatin wa riyadil jannah kama jarat al-'adah li banatil muluk wa nahwihinna al-mukhaddarat. Eh, barakallahu fikum kata Syekh, bukan berarti tidak pernah keluarnya mereka dari khaymah yang mereka diletakkan di sana, ditempatkan oleh Allah di sana bersama para suami mereka. Kemudian sama sekali mereka tidak pernah keluar walaupun sekadar ke kebun-kebun surga. Lah, mereka akan keluar ke kebun-kebun surga akan menikmati di sana bagaikan putri-putri para raja ketika di dunia. Bagaimana putri dan istri para raja? Disiapkan kebun-kebun untuk mereka. Di waktu-waktu senggang mereka bersantai-santai di kebun. Ya, maka demikian juga para wanita jannah. Mereka akan duduk di kebun-kebun itu menikmati segala yang bisa dinikmati. Berbagai minuman dan makanan mereka akan duduk bersama para suami. Bahkan mereka akan bertemu dengan sesama para wanita. Mereka akan bertemu di sana. Nah, namun itulah mereka wanita-wanita jannah yang Allah letakkan di dalam khiyam, khaimah-khaimah yang telah didirikan oleh Allah dengan sebaik bangunan yang belum pernah ada semisalnya di dunia ini. Di antara sifat nisaul jannah adalah juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-56 Surat Ar-Rahman ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala menyatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan qasiratut tarfi Kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan makna firman Allah fihinna qasiratut tarfi dan di jannah-jannah itu tadi dengan segala tingkatannya terdapat qasiratu at-tarfi. Siapa mereka? Yani wanita-wanita jannah. Di antara sifatnya mereka itu adalah qasiratut tarfi. Apa maknanya? Qala qad qasurna tarfahunna ala azwajahu ala azwajihinna min husnihim wa jamalihim wa kamali mahabbatihinna lahum wa qasurna aidan tarfu azwajihinna alaihinna min husnihinna wa jamalihinna wa lidzati wisalihinna yakni maknanya pandangan mereka kedua mata mereka itu hanya terbatas melihat dan memandang kepada suami-suami mereka di surga nanti, di jannah nanti. Tidak pernah melihat yang lainnya. Mereka melihat suaminya yang paling gagah. Suaminya yang paling tampan. Kenapa? Karena memang suami mereka adalah orang-orang yang tampan. Walaupun di dunia tidak demikian. Ketika di dunia tidak demikian wajah dan badannya. Namun ketika di akhirat, ketika di jannah nanti, Allah jadikan mereka orang-orang yang tampan. Ketika di dunia dia kurus, kering. Ketika di akhirat Masya Allah tubuhnya tinggi, tegap, gagah. Nah, ya. wajahnya tampan. Menarik dilihat. Dan wanita-wanita jannah. Mereka hanya melihat para suami mereka sebagai orang-orang yang bersifat mulia. Tidak pernah melihat kepada yang lain apalagi tertarik. Berbeda dengan wanita dunia. Sama seperti kalian kaum pria. Mereka bisa tergoda. Mereka bisa membandingkan. Walaupun dia menyatakan, wah oh, kamu memang gagah, kini kamu tampan, kamu masya Allah. Tapi dia ketika melihat seseorang pria yang lebih dari suaminya, dia pun akan menyatakan itu lebih baik, itu lebih gagah, itu lebih tampan. Tapi wanita jannah tidak demikian. Benar-benar ikhlas di dalam cintanya. Benar-benar dia hanya menyatakan bahwa yang tampan, yang gagah adalah suaminya. Sehingga para suami pun demikian. Suami pun menganggap bahwa wanita yang tercantik adalah istrinya di jannah. Tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menarik, tidak ada yang lebih wangi aromanya dibandingkan istrinya. Tidak ada yang lebih indah pakaiannya dibandingkan pakaian istrinya. Semua itu Allah ciptakan. Ya tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan istri secantik yang akan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq atau istri seindah, sewangi, semenarik yang telah diraih oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan atau diraih oleh yang lainnya dari penghuni jannah yang salihin, yang sabiqin. Tentu semua itu dengan sesuai dengan kadar amalan. Sesuai dengan kadar iman, sesuai dengan kadar ibadah. Boleh di dunia dia bergagah diri. Dia membeli makanan yang membuat tubuhnya gagah dan kuat. Membeli pakaian yang membuat penampilannya itu sangat mempesona. Silahkan. Dia berjalan dengan sepatu yang indah dan sendal yang menarik mengendarai mobil yang terbaik, silakan. Tapi ketika iman tidak menyertainya, takwa juga tidak menyertainya, tidak nampak darinya kesungguhan di dalam ibadah, tidak ada nampak kesungguhan darinya untuk meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan atau yang diharamkan dan dilarang oleh Rasulnya, maka jangan dia berharap di jannah dia akan mendapatkan kegagahan, ketampanan, penampilan yang mempesona seperti orang-orang soleh. Boleh kalian wahai ahli dunia melihat para penuntut ilmu, para orang-orang soleh ahli ibadah, ahli zikir, ahli qiyamul lain, ahli saum, ahli dakwah dan yang lainnya sebagai orang-orang ah, pendek, kecil, kurus. Silakan. Tapi nanti di jannah Allah akan bangkitkan dan kalian akan terkejut melihat itu semua. Orang-orang yang ketika di dunia kalian kalian menganggapnya remeh, hanya sibuk dengan ibadah, hanya sibuk dengan zikir, pakaiannya lusut, pakaiannya rambutnya kusut, pakaiannya kotor, ya, badannya tidak nampak ceria kata mereka. Rambutnya juga demikian, berbeda dengan ahli dunia. Setiap mau keluar dia bersisir, berubah sedikit rambutnya dirapikan lagi, bajunya juga demikian. Khusus sedikit disetrika kembali, dirapikan lagi. Dia memiliki banyak pembantu rumah tangga. Namun tunggulah akhirat nanti. Kalian akan menyesal. Maka kepada orang-orang yang Allah beri taufik untuk rajin dan punya kesungguhan beribadah, berzikir, beristighfar, menuntut ilmu, menghafal ilmu, menghafal Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, rajin di masjid dan yang lainnya, bersabarlah. Bersabarlah sejenak. Bersabarlah. Barakallahu fikum. Berapa banyak ulama yang sampai diberi gelar dengan gelar dengan terpaksa untuk diketahui karena terkait dengan ilmu periwayatan hadis disebut bahwa dia adalah seorang a'raj, seorang yang pincang. Si fulan, al-imam fulan bin fulan al-awar yang picek matanya, buta matanya. Fulan bin fulan ad yani yakni lemah tubuhnya. Tidak mampu berdiri sampai karena dia sibuk beribadah kepada Allah, mencari ilmu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Namun ternyata mereka orang-orang besar. Orang-orang besar. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan di dalam salah satu hadisnya, ketika di suatu hari Rasulullah bangun di malam hari, istaiqaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fazi'an. Suatu hari, suatu malam Rasulullah bangun dalam keadaan ketakutan Faqala la ilaha illallah. Dan riwayat lain subhanallah. Mada unzila al-laila minal fitan. Apa yang telah diturunkan oleh Allah dari berbagai macam bentuk fitnah ini. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk mengetuk pintu beberapa rumah istrinya agar sholat malam. Kemudian Rasulullah menyatakan, Wakam min kasya wa, wa rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian, wanita-wanita yang berpakaian di dunia, indah, bagus. Namun dia ternyata telanjang di akhirat, ini tidak memiliki pakaian yang baik. Wahai wanita-wanita yang hanya sibuk membeli pakaian yang indah. Dari satu butik ke butik yang lainnya menyibukkan suami dari ibadah. Wahai wanita yang hanya sibuk dari mall yang satu kepada mall yang lainnya. Melemahkan iman para suami, Takutlah kalian kepada Allah. Kalau kalian lemah imannya, jangan kemudian melemahkan iman para suami. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa sifat nisaul jannah. Dan ada beberapa sifat yang lainnya yang belum sempat disebutkan pada kajian di sore hari ini namun sebagaimana telah diumumkan bahwa kajian kita berakhir pada pukul 16.30 dan sekarang sudah datang waktunya maka kita akhiri majlis sore hari ini insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil maghrib biidznillah taala dan sekali lagi manfaatkan waktu untuk ibadah untuk berpikir dan beristighfar membaca Al-Qur'an memurojaah apa yang sudah kita dengar hari ini atau pada hari-hari sebelumnya dari ilmu yang pernah antum dapatkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.